Allah masih memudahkan hati kita, langkah kita untuk menuju tempat ini dalam rangka mempraktekkan atau mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah sekaligus diisi dengan menuntut ilmu bersama-sama. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya Robbal alamin. Kita masih di bab yang ke-14 tentang hadis-hadis yang berkaitan eh, tentang pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bab sebelumnya, bab 13 itu tentang cincin Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bab ke-14 tentang pedang Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan satu isyarat bahwasanya berdakwah lewat tulisan. Nah, kan Nabi membuat cincin untuk dijadikan stempel yang mana stempel tersebut ya untuk sebuah surat yang dikirim kepada para raja yang isinya adalah untuk mendakwahi mereka. Ya. Jadi ini isyarat bahwasanya berdakwah lewat lisan lebih lewat lisan atau tulisan lebih didahulukan daripada berdakwah lewat pedang yaitu dalam rangka berperang. Ketika para raja ya setelah mereka menerima surat dari Rasulullah SAW dan ternyata ada yang diantara mereka menolak bahkan ada yang merobek-robek apa e, surat Rasulullah SAW, barulah diperangi raja tersebut. Jadi ini syarat bahwasanya berdakwah lewat lisan atau tulisan lebih didahulukan daripada lewat lewat pedang. Nah, kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan di kitab beliau Zadul Ma'ad tentang bait syair yang memuat nama-nama pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam eh, dalam sebuah bait syair yang disusun oleh Abdul Basit Sabat As-Siraj Al-Bilqini beliau mengutip pernyataan syair tersebut Lihadina minal fi tis'un rasubu wal mikhzamu dzul fiqari atau dzul faqar qadibu hatfu wal battar adbun wa qal'i wa ma'thurul fijar kata si pembikin syair pemberi petunjuk kepada kita yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sembilan pedang yang pertama adalah rasub rasubu yang kedua adalah al-mikhzam halaman 188 di atas rasubu yang kedua al-mikhzam yang ketiga zul Fiqor atau boleh dibaca juga zul fakor Boleh fa'nya kasrah dan boleh fathah. Yang keempat Qadibu, yang kelima Hatfu, yang keenam Al-Battar, yang ketujuh abun yang kedelapan Qal'i, yang kesembilan Ma'thurul Fijar. Ma'thurul Fijar ini adalah pedang pertama Rasulullah Shallallahu wasallam yang diperoleh dari ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib Maksurul Fijar atau Fujar ya. Kemudian penulis Imam Tirmidzi membawakan hadis yang pertama nomor 105 beliau mengatakan bahwasanya eh, bagian ujung gagang pedang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak ya, terbuat dari dari perak. Jadi pedang bagian ujungnya dari gagang tersebut yaitu terbuat dari dari perak. Ini menunjukkan bahwasanya pedang tersebut agar kuat tidak lepas tatkala dipegang. Jadi ujungnya menonjol kemudian terbuat dari dari perak. Di sini juga timbul hukum fikih kata Imam Al-Baghawi, bolehnya menghiasi alat perang seperti pedang dengan perak tetapi jumlahnya sedikit. Bukan full pedang dari awal sampai akhir isinya perak murni kada. Tetapi sedikit dari dari perak menghiasi alat perang. Jadi itu boleh. Dan juga berkata seorang tabi'in Urwah bin Az-Zubair bin Awam, kata Urwah, "Kana sayfuz Zubair muhallan bi fiddah." Kata Urwah bin Zubair, adalah pedangnya Zubair bin Awam itu dihiasi dengan dengan perak. Kemudian kita sampai di hadis nomor 100 106. Ya. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muadz ibn Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Sa'id ibn Abil Hasan qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Ini hadisnya sama isinya. Berkata Imam Tirmidzi, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, dia mengatakan, Muadz bin Hisham bercerita kepada kami. Nah, jadi ulun ulang lagi, kalau misalnya di sebuah hadis itu disebutkan sanatnya lengkap, maka ulun sebagai pembaca harus mengatakan di awalnya berkata Imam Tirmidzi. Ujar ulun berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad bin Bashar. Kenapa? Karena Imam Tirmidzi yang mengatakan demikian, yang meriwayatkan hadis ini bukan ulun. Kalau ulun tidak meng, apa tidak mengucapkan Imam Tirmidzi di awal sanat ini, seakan-akan ulun yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, jadi seperti itu. Berkata Imam Tirmidzi, Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Dia mengatakan, Mu'ad bin Hisham bercerita kepada kami, dia mengatakan, ayahku bercerita kepadaku dari kota Nah, berarti termasuk keindahan sanat adalah ayah meriwayatkan dari dari anak. Nanti kita akan melewati bahwasannya dalam sebuah hadis anak meriwayatkan dari abah, kemudian dari kai, kemudian dari datuk. Nanti ada disebutkan. Dari Qatadah dari Sa'id bin Abil Hasan dia mengatakan, ujung gagang pedang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terbuat dari dari perak. Ini sama dengan makna hadis yang sebelumnya. Kita lewati langsung hadis ke nomor 107. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibnu Sudran Al-Basri qala haddatsana Talib ibnu Hujair an Hudin wa huwa Abdullah ibnu Sa'din ad jaddihi qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Qala talib fasaltuhu an anil fiddah faqala kanat qabi'atus sayfi fiddatan. Berkata Imam Tirmizi, Abu Ja'far Muhammad bin Sudran Al-Basri bercerita. Al-Basri berarti orang orang Basrah. Bercerita kepada kami, dia mengatakan Talib. Jadi banyak orang orang Hasan Basri. Berarti sini orang Basrah lah kada. <laughs> Hasan Basri ngaran jalan kan Hasan Basri. Padahal Hasan Al-Banjari sebujurnya. Karena dia orang Banjar. Talib bin, Talib Hujair bercerita kepada kami dari Hud yaitu Abdullah bin ini kurang ya, yaitu Hud anak Abdullah bin Said. Nah, diterjemah ini Hud yaitu Abdullah bin Said. Kalau kita teks Arabnya An Hud wahwa benu Abdullah. Ini kurang. Dari Hud yaitu anaknya Abdullah bin Said dari kakeknya. Nah, berarti seorang cucu merewetkan dari kai. Ya. Dia mengatakan, nah kakeknya di sini Hud uh, kakeknya Hud ini bukan bukan saat, bukan saat. Ini kakeknya dari ibu. Namanya Mazidah Al-Asri. Di sini kakek ini bukan saat. Karena kalau saat ini dari ayah, abahnya abah. Kalau di sini ini adalah abahnya mama. Kakek dari pihak mama. Namanya Mazidah. Bukan perempuan ya, Mazidah Al-Asri. Ya, terkadang nama laki-laki dalam bahasa Arab itu diakhiri tak marbutah. Seperti Tolhah, Hudzaifah, Maisarah itu bukan nama perempuan tapi nama laki-laki. Jadi jadi kakeknya ini bernama Mazidah. Kakek dari pihak mama, artinya abahnya mamanya Hud. Mazidah al Asori. Kala dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekkah pada saat Fathu Mekkah. Pedangnya berhiaskan emas dan perak. Talib berkata, "Aku bertanya kepadanya, kepada Hud tentang perak. Dia mengatakan ujung gagang pedangnya adalah perak." Jadi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memasuki Fathu eh, kota Mekah, ketika penaklukan kota Mekah, maka sahabat ini melihat Rasulullah SAW ya, memiliki pedang yang mana berhiaskan dengan emas dan perak. Tetapi hadis ini didoifkan oleh para ulama, lemah ya. Kenapa? Karena isinya bertentangan dengan dengan syariat, yaitu berhias dengan dengan pedang. Hadis ini dilemahkan oleh Al-Imam Yahya bin Sa'id Ibn Al-Qattan, seorang ahli hadis dan juga Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak Eh, aku bertanya kepadanya tentang perak, maksudnya aku bertanya kepada Hud tentang perak, dia mengatakan ujung gagang pedang-pedangnya adalah perak. Seakan-akan pertanyaannya wallahu alam berkaitan dengan posisi perak pada pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan Talib tadi yaitu tentang masalah posisi perak yang ada di pedang. Jadi beliau tidak apa bertanya tentang emas tadi dan makna ujung gagang pedang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan intinya adalah hadis yang ke-107 ini didoaifkan oleh para ulama di antaranya Yahya bin Said Al-Qattan dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, kita lanjut ke hadis yang ke-108. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Muhammad ibn Syuja' al-Baghdadi qala haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman ibn Sa'ad an bin Sirin qala sana'tu sayfi ala sayfi samurata samurata bani jundub wa za'ama samurata annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana hanafiyan Berkata Imam Tirmizi, Muhammad bin Syuja' al-Baghdadi bercerita kepada kami. Dia mengatakan Abu Ubaidah al-Haddad bercerita kepada kami dari Utsman bin Sa'ad dari seorang tabi'in al-alim yaitu yang bernama Muhammad bin Sirin. Ibnu Sirin, nama beliau adalah Muhammad bin Sirin. Termasuk kibar tabi'in. Dia mengatakan, "Aku membuat pedang yang mirip dengan pedang Samurah bin Jundub." Jadi, seorang tabi'in ini membuat pedang sama mirip dengan pedangnya Samurah bin Jundub seorang sahabat. Sedangkan Samurah bin Jundub mengklaim mengklaim ya bahwa pedangnya mirip dengan pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Hanafi. Adalah Hanafi. Apa yang dimaksud dengan Hanafi? Di sini ada dua makna. Yang pertama adalah pedang tersebut bentuknya seperti bentuk pedang-pedang Bani Hanifah. Jadi Hanafi itu adalah kabilah dari Bani Bani Hanifah dan mereka masyhur ahli membuat pedang. Dan Banu Hanifah ini adalah kaumnya Musailimah al kadzab Banu Hanifah adalah kaumnya Musailimah al kadzab dan jago dalam membuat masalah membuat pedang ya. Jadi maksud dari pedang Rasulullah adalah Hanafi, satu bentuknya seperti bentuk pedang-pedang Bani Hanifah. Yang kedua, atau pedang tersebut dibikin oleh seseorang dari Bani Hanifah. Ini yang dimaksud dengan pedang Rasul adalah Hanafi. Nah, tetapi hadis ini bermasalah dan didaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kenapa? Coba lihat footnote 194 ya. Penulis dalam Al-Jami maksudnya Imam Tirmizi. Di dalam Jami maksudnya Jami Tirmizi. Karena Imam Tirmizi punya beberapa kitab selain Jami' Tirmizi, yaitu Syama'il ini. Nah, di dalam kitab yang lain Jami' Tirmizi beliau sanatnya lemah. Kenapa? Karena di dalamnya ada Uthman bin Sa'ad, dia adalah perawi yang daif atau lemah. Di sini tidak disebutkan kenapa lemahnya. Karena lemah itu ada beberapa alasannya, entah masalah hafalan, entah masalah orang ini bermasalah dari sisi agamanya, ya dan yang lainnya. Intinya adalah di dalam sanadnya ada seorang rawi yang lemah dan al bani melemahkan hadis ini. Lanjut yang ke yang berikutnya hadis ke 100 109. Hadisnya sama, berkata Imam Tirmidzi. kami diceritakan oleh Uqbah bin Mukram Al-Basri, dia berkata kami diceritakan oleh Muhammad bin Bakar dari Utsman bin Sa'ad dengan isnad yang sama. Nah, jadi ini adalah hadis yang terakhir tentang pedang Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah yang pertama bahwasanya Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 9 buting atau 9 buah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak memiliki pedang dan usaha untuk berperang beliau apa namanya ya? Eh, eh, gigih dalam mempertahankan Islam ya. Nanti disebutkan kita setelah ini tentang baju perang beliau. Dan beliau pun tatkala berperang memakai baju pelindung ya. Ini termasuk seseorang yang uh, apa namanya? Ketika dia maju ke medan perang, termasuk bagian dari tawakal dan tidak menafikan tawakal adalah mencari sebab agar terlindungi dari dari apa namanya dari serangan musuh. Yaitu Rasul banyak memiliki pedang dan Rasul juga tatkala berperang memakai baju pelindung, baju baju besi. Nanti disebutkan di bab yang berikutnya. Kemudian hadis yang berikutnya yang di bab ini juga bahwasanya pedang Rasul saw di bagian ujungnya gagangnya terbuat dari dari perak yang memudahkan beliau untuk memegang apa uh, pedang tersebut ya agar jangan terlepas. Nah, kemudian baru kita lanjut ke bab yang ke-15 tentang baju perang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita baca uh, eh, mukaddimah atau kata sambutan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Langsung kita baca terjemahnya saja. Bab yang ke-15 baju perang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Penulis membuat bab ini untuk menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membuat baju perang dan memakainya saat perang. Jadi kadang kayak kita ya mungkin sebagian kita kalau hendak perang bertaguh dulu kada kada apa namanya? disayat kada kada tadas perang padang ya, bukan seperti itu ya. Tatkala berperang pun Rasulullah SAW alaihi wasallam ya membuat sebab agar terlindungi dari sengatan musuh, tebasan musuh, maka beliau memakai baju baju perang. Baju perang adalah baju yang terbuat dari besi yang dibuat berbentuk lingkaran-lingkaran. Jadi ada lingkaran bagian bahu, bagian depan, belakang memiliki lingkaran-lingkaran. Baju ini melindungi prajurit atau orang yang memakainya dan menjaganya dengan izin Allah yang maha di sini diterjemahkan dengan maha berkah ya. Belum cek lagi. E, tabaraka wa taala. Nah, ini terjemahnya salah ya. Tabaraka wa taala bukan artinya maha berkah. Tapi tabaraka itu adalah maha maha suci. Tabaraka wa taala maha suci dan maha maha tinggi. Di sini diterjemahkan dengan maha berkah. Kalau berkah itu bahasa Arabnya barokah yubariku. Barokah yubariku mubarokatan memberkahi. Kalau tabarokah artinya maha su, suci. Pian coret ganti maha suci. Allah yang maha suci lagi maha maha tinggi. Baju ini melindungi prajurit dan menjaganya dengan izin Allah yang maha suci dan maha tinggi dari serangan senjata, pedang atau sejenisnya. Nah, di sini diterjemahkan dengan senjata. Kalau kita buka teks Arabnya, itu disebutkan min bin nabli dari serangan anak panah. Ini pian coret lagi. Bukan senjata tapi anak panah. Dari serangan anak panah. Di sini diterjemahkan dengan senjata. Padahal an-nabal itu artinya adalah siham. Yaitu anak anak panah. Yang menjaga dari serangan anak panah, pedang atau sejenisnya. Itu fungsi dari baju perang tersebut. Terus, baju perang di sini adalah kata tunggal yang diidofahkan. Ini Syekh Abdul Razak lagi-lagi uh, menjelaskan tentang sisi bahasa Arab ya. Bahwasanya kalau kita lihat teks bahasa Arabnya, babu majaa fi sifati dir'i Rasul sallallahu alaihi wasallam, bab tentang hadis-hadis yang datang tentang sifat baju besi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalimat dir'un itu disandarkan dengan Rasul. Jadi kalimat dir'un digabungkan dengan kalimat Rasul. Seperti kalimat abdun dan Allah, maka menjadi Abdullah. Baitun dan Allah menjadi Baitullah. Ketika kalimat baitun itu mufrad, kalimatnya menunjukkan satu. Kan kalau bahasa Arab, baitun itu bahasa Arabnya adalah sebuah rumah. Abdun seorang hamba. Menunjukkan makna satu. Tetapi tatkala dia disandarkan, digabungkan dengan kalimat lain, misal seperti Abdullah, hamba Allah, maka maknanya umum, tidak menunjukkan makna satu lagi. Padahal dia abdun kalimatnya menunjukkan satu, tapi disandarkan dengan kalimat lain maka maknanya umum. Sama halnya seperti ini dir'u Rasulillah. Kalimat dir'un digabungkan dengan Rasul. Kalimat dirun mufrad tatkala dia disandarkan dengan kalimat lain maka maknanya umum. Baju perang di sini adalah kata tunggal yang diidofahkan dalam kurung disandarkan sehingga maknanya menjadi umum. Nah, berarti Rasul tidak memiliki cuma satu baju besi saja, tapi ada beberapa. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri memiliki beberapa baju perang. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Jadi kitab ini Eh, sebenarnya porsi paling besarnya menceritakan tentang sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zadul Maat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tujuh baju perang. Nah, berarti banyak sih yang memiliki baju. Ya. Yang pertama disebutkan nama-namanya Zatul Fudul, namanya Zatul Fudul. Dalam kurung makna secara bahasa, Fudul itu adalah sesuatu yang lebihan karena disebutkan di sini karena lebih besar. Jadi fudul itu ulun lang secara bahasa ada sesuatu yang lebih berlebihan. Kenapa dinamakan baju perang Rasul seperti ini? Dikarenakan bajunya panjang atau tinggi. Dinamakan zatul fudul yang secara bahasa ada sesuatu yang lebih. Kenapa? Karena baju beliau ini adalah panjang atau tinggi. Baju perang inilah yang beliau sallallahu alaihi wasallam gadaikan kepada Abu, Sh Abu Syaham al-Yahudi untuk meminjam gandum untuk makan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, baju besi yang bernama Zatul Fudul inilah yang digadaikan Nabi untuk Nabi membeli makanan. Digadaikan kepada siapa? Kepada seorang Yahudi yang bernama Abu Syaham al-Yahudi. Masya Allah ya, gadai. Jadi gadai itu misalnya ulun anak berutang. Tapi sebagai jaminan Lalu ulun gadaikan HP ulun ini nah. Ulun butang lawan Abdurrahman 10.000. Sebagai jaminannya ini HP. Fungsinya apa? Seandainya ulun kada sanggup membayar, HP-nya dijual, bukan diambil. Karena HP-nya lebih mahal daripada utang tadi. Di zaman sekarang yang namanya gadaian, contoh butang 10 juta yang digadaikan surat rumah misalnya. Rumah berapa harganya? 100 juta. Kita butang 10 juta. Kalau kata kau membayar surat rumah tadi yang di, yang diambil, padahal yang sebenarnya ya, sesuai syariat adalah rumah tadi dijual 100 juta misalnya, 10 jutanya diambil, 90 jutanya 90-nya di, dikembalikan. Itu seperti itu gadainya. Bukan ulun butang 100 ribu, nah ini HP digadaikan. Kemudian kalau ulun kada sanggup membayar jatuh tempo, ini kada boleh disita, kalau boleh diambil, dijual dulu 500 ribu misalnya 100-nya diambil, 400-nya dikembalikan kepada yang berhutang. Itu yang makna sebenarnya. Ya. Kadang digadaikan, barangnya dipakai pulang. <laughs> Itu jatuhnya mana? Ke, ke riba. Karena pian mengambil manfaat dari untuk dari dari hutang pian. Sudah orang berhutang, pian gunakan pulang barang orang. Iya. Seperti itu. Nah, jadi Rasul pun pernah menggadaikan baju perangnya yang bernama Zatul Fudul tadi yang mana beliau untuk mem, apa namanya? untuk eh, di sini diterjemahkan dengan meminjam gandum ya. Bukan meminjam gandum. Kalau makanan itu kan kok dipinjam ya, dimakan sebenarnya untuk membeli gandum untuk makan keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Jumlah gandum yang dipinjam adalah 30 sok. 30 sok, satu sok itu sekitar 1 eh 3 kg ya, sekitar 3 kg. Kurang lebih 3 kg. Berarti 3 kali 20 berapa? Eh uh, 3 kali 2 60 ya. Berarti sekitar 60 60 kilogram gandum ya. Dan hutang itu harus beliau lunasi selama satu tahun. Jadi masya Allah ya. Jadi Rasulullah SAW menggadaikan baju perangnya untuk apa namanya membeli gandum untuk keluarga beliau ya. Jadi memang sangat mendesak karena masalah maka makanan. Kalau zaman sekarang orang hutang atau menggadaikan ya bukan sesuatu yang mendesak seperti beli mobil, beli ini, beli itu yang sebenarnya kalau aja ditahan-tahan. Tapi ya mungkin karena ingin gaya-gayaan kemudian dia ber, berhutang. Baju burang tersebut terbuat dari dari besi. Kemudian nama yang kedua zatul wishah. Di sini disebutkan eh, ya benar, zatul wishah yang secara bahasa artinya memiliki penutup kepala, yang mungkin kayak jaket hoodie ya. Kemudian yang ada e, penutup kepalanya. Kemudian yang berikutnya zatul hawashi. Yang berikutnya asadi ya, Yang berikutnya fiddah. Yang berikutnya al batro secara bahasa adalah pendek. Yang berikutnya adalah al-khirnaq. Ini nama baju perang Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang berjumlah tujuh buah. Lanjut, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah memakai satu baju perang atau dua baju perang sekaligus. Jadi ketika perang Rasul terkadang satu saja, terkadang dua lapis. Nah, berarti sudah sangat anti safety apa namanya? Ya, sangat melindungi diri beliau ya. Bukan berarti bila seorang nabi kemudian tidak membuat sebab agar terlindung jiwa beliau dari serangan musuh. Ya beliau juga memakai baju pelindung. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Padahal beliau adalah seorang sayyidul mutawakkilin, pemimpinnya orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Tapi beliau membuat sebab agar jiwa beliau terlindungi dari serangan musuh. Para ulama mengambil kesimpulan nah dari seperti ini dari cerita Rasulullah SAW tatkala perang terkadang beliau memakai satu bahkan dua lapis para ulama mengambil kesimpulan bahwa melakukan usaha yang menjadi sebab melindungi dan menjaga atau sejenisnya tidak menafikan dengan tawakal sama kayak kita kalau garing berobat kalau terlindung dari dinginnya subuh pakai jaket itu tidak menafikan tawak tawakal Bahkan hakikat dari tawakal kepada Allah didasarkan pada penyandaran hati kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Jadi ketika perang ya, tatkala kita memakai apa namanya? memakai baju perang, walaupun kita memakai baju perang untuk melindungi kita, tetap hati kita bertawakal kepada Allah bukan kepada baju perang tadi. Dibarengi dengan usaha. Catatannya di sini hatinya sendiri tidak tergantung pada usahanya. Boleh kita membuat sebab, iya. Tapi jangan sampai kita tergantung atau bertawakal kepada sebab tersebut. Ya, contoh yang sering terjadi sebab ini bisa gagal, bisa berhasil seperti para petani ya. Bagaimana mereka bisa memanen hasil padinya? Maka mereka sekuat tenaga agar membuat sebab agar panen ya dipupuki, kemudian di macam-macam, di ini, di itu. Qadarullah hujan lebat atau qadarullah hama menyerang. Ini menunjukkan bahwasanya sebab pun terkadang bisa ga gagal. Ketika kita menjadikan eh, menjadikan sebuah usaha itu ada sebabnya, maka jangan bersandar bertawakal dengan sebab ter tersebut, tetap bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi hatinya bertawakal kepada Allah dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Ini tentang masalah bab tawakal yang pian belajar bersama kepada Ustaz Ahmad Zainuddin. Intinya adalah tatkala kita membuat usaha, banyak membuat sebab-sebab agar usaha itu menjadi lancar, maka kita diperintahkan untuk hanya bertawakal kepada Allah bukan kepada sebab tersebut. Kenapa? Karena sebab tersebut bahkan bisa gagal, tidak ber berhasil. Hadis yang pertama tentang baju perang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-110 berkata Imam Tirmizi Haddatsana Abu Sa'id Abdullah ibnu Sa'id al-Ashujju qala haddatsana Yunus ibnu Bukair an Muhammad ibni Ishaq an Yahya bin Abbad bin Abdullah ibni Zubair an abihi an jaddihi Abdullah ibni Zubair an Zubair ibni al-Awwam radhiyallahu taala anhu qala kana 'ala an sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'an fanahadha ila as-sakhrati falam yastati' Fa'aq'ada Talhata tahtahu wa sa'idan sallallahu alaihi wasallam hatta stawa 'ala as Qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul aujaba Talhatu. Ya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Berkata Imam Tirmidhi Abu Sa'id Abdullah bin Sa'id Al-Ashad bercerita kepada kami. Dia mengatakan Yunus bin Bukair bercerita kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Zubair dari Zubair bin Awam. Ini yang disebutkan tadi. Dalam sanad ini coba kita perhatikan. Uh, Yahya bin Abbad bin Abdullah bin Zubair. Jadi Yahya ini adalah cucunya sahabat Abdullah bin Zubair. Yahya ini mengambil dari abahnya yang bernama Abbad. Abbad adalah anak Abdullah bin Zubair. Abbad mengambil eh, Yahya mengambil dari Abbad. Kemudian mengambil dari kakeknya, maksudnya dari Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdullah bin Zubair mengambil dari ayahnya lagi yaitu Zubair bin Awam. Ini yang ulun katakan tadi, seorang anak mengambil dari abahnya, dari kakeknya, dari datu datunya. Jadi seperanakan Masya Allah ahli hadis. Kita mengingat seperti ini ya. Ada anak kita dia menjadi seorang ulama, dia banyak memberikan manfaat kepada orang lain, suka berdakwah yang mana itu usaha kita mendidik dia. Ketika seorang anak ini yang dia banyak memberikan manfaat kepada orang lain dengan sebab didikan kita, kita pun akan mendapatkan pahala ter tersebut. Nanti dia, punya cucu lagi, maka cucu tadi dia didik lagi, yang hasil didikan kita, kemudian dia menjadi orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain, kita pun akan mendapatkan pahalanya. Kemudian eh, dari nah Abdullah bin Zubair mengambil dari ayahnya lagi Zubair bin bin Awam. Jadi di sini anak dari abahnya, dari kainya, dari cucunya. Kemudian sahabat mengambil dari sahabat yang lain. Jadi Abdullah bin Zubair seorang sahabat mengambil dari sahabat yang lain yaitu abahnya sendiri Zubair bin bin Awam. Qala Zubair bin Awam mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat perang Uhud memakai dua baju perang sekaligus. Kemudian beliau berusaha menaiki sebuah batu besar dan ternyata tidak bisa. Nanti disebutkan alasannya. Kemudian Tolhah di sini diartikan duduk ya. Langsung ulun terjemahkan saja. Kemudian Tolhah diminta Nabi untuk duduk di bawah batu. Kan batu tadi besar, kemudian Nabi merintahkan Tolhah agar duduk di bawah batu tadi untuk menjadi pijakan Nabi sehingga Nabi bisa menaiki batu besar tadi. Nanti alasannya disebutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaiki batu tersebut hingga bisa berdiri tegak di atasnya. Ia melanjutkan perkataannya, kata Zubair bin Awam, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tolhah berhak, maksudnya masuk sur surga. Kan termasuk al-asyarah al mubashiru nabil jannah adalah Tolhah bin Ubaidillah. Di sini disebutkan lagi ketika Rasulullah SAW meminta bantuan Tolhah untuk naik ke atas batu besar, Rasul mengatakan Aujabat Tolhah, wajib Tolhah atau berhak Tolhah, maksudnya berhak masuk sur surga. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak. Perkataan Zubair bin Awam di sini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat perang Uhud memakai dua baju perang sekaligus, yaitu namanya Zatul Fudul dan Fiddah, nama perang baju perang tadi. Yang beliau peroleh dari eh, yang beliau peroleh sebagai rempasan perang dari Bani Qainuqa. Bani Qainuqa adalah sekelompok kaum atau kabilah yang berasal dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Yahudi. Yang Nabi perangi pada tahun kedua di bulan Syawal setelah beliau perang di bulan di perang Badar pada bulan Ramadan. Jadi ketika perang Ramadan, eh perang Ramadan, perang Badar di tahun kedua itu bulan Ramadan. Setelah itu bulan Syawal perang lagi memerangi orang-orang Yahudi Bani Qainuqa. Kenapa Rasulullah SAW memerangi kabilah atau orang Yahudi Bani Qainuqa? dikarenakan mereka mengingkari janji yang sudah disepakati. Pian belajar kepada Ustaz Ahmad ketika tafsir uh, As-Sadi bahwa ciri khas orang-orang Yahudi suka menyalahi jan janji. Mengingkari janji itu tip, apa namanya? ciri khas orang-orang Yahudi. kalau orang seorang muslim seperti itu, maka dia tasyabuh seperti orang-orang Yahudi, suka mengingkari janji. Nah, yang beliau peroleh dari sebagai rampasan perang dari Bani Qainuqa yaitu orang-orang Yahudi yang mana Nabi perangi di tahun kedua bulan Syawal. Maksudnya, ketika perang Uhud, beliau Shallallahu alaihi wasallam terlihat di antara dua baju perang yaitu berlapis ya. Salah satu baju perang di atas baju perang lainnya. Jadi baju perang kemudian dilapisi baju perang yang lain. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, di sini menunjukkan perlindungan dan pertahanan yang lebih. Nah, kita pun sebenarnya diperintahkan ketika kita, kita kita ingin berusaha dengan sesuatu, maka kita disuruh untuk usaha yang maksimal atau membuat sebab yang maksimal. Contoh, di komplek kita misalnya sering kemalingan. Bukan hanya sekedar pian kunci gulu kendaraan pian. Kalau bisa dimasukkan ke dalam rumah. Kalau bisa pian kandang kalau bisa pian gembok lagi. Intinya kita diperintahkan untuk memaksimalkan usaha tatkala kita tak mau kendaraan kita hilang. Kalau ulun bertawakal tapi cuma dikunci gulu saja, padahal pian tahu komplek tersebut bermaling misalnya. Maka pian masukkan ke dalam rumah kalau bisa. Kalau kada bisa bisa pian gembok bawahnya lagi. Intinya memaksimalkan uh, usaha, bukan hanya sekedarnya saja, memaksimalkan sebab ya. Sehingga uh, apa namanya? Uh, tidak tidak kecurian. Nah, Rasul pun seperti itu ketika perang Uhud, Rasul memaksimalkan sebab agar terlindungi jiwa beliau, memakai dua sekaligus baju baju perang. Hal ini tidak bertentangan dengan tawakal sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kenapa? Karena ketika kita memakai dua baju perang tadi, ya, kita tidak apa namanya? tidak bersandarkan kepada baju perang tadi, tapi tetap bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah. Meskipun demikian, beliau sallallahu alaihi wasallam memakai baju perangnya. Bahkan pada perang Uhud, beliau muncul dengan menggunakan dua baju perang sekaligus. Dua banyak berarti. Dan bersembunyi selama tiga hari di dalam gua tatkala beliau ber, berhijrah. Bukan berarti beliau seorang nabi lalu petenteng-petenteng melawan sini kada. Ketika beliau ber, berhijrah, tetap beliau men, apa namanya membuat sebab sehingga beliau tidak terbunuh tatkala dikejar orang-orang kafir Quraisy. Beliau bersembunyi tiga hari di dalam gua. Beliau adalah orang yang bertawakal dengan mengerjakan sebab bukan bersandar pada sebab usaha semata, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan Zubair bin Awam, kemudian beliau berusaha menaiki sebuah batu besar dan ternyata tidak bisa. Ini ada beberapa kemungkinan. Satu, memang batunya sangat tinggi sehingga tidak bisa Nabi naiki. Dua, karena beratnya kedua baju perang yang beliau pakai. Nah, kebebaratan sehingga tidak bisa naik e, ke batu tadi. Atau bisa jadi karena beliau terluka pada saat perang Uhud. Kan perang Uhud itu bisa dikatakan Nabi itu hampir kalah. Kenapa? Karena satu kesalahan saja, yaitu orang-orang yang berada di atas bukit Jabal Rumah namanya, orang yang Nabi tugaskan para sahabat yang Nabi tugaskan untuk standby di situ dengan panahnya, ketika merasa menang, musuh sudah apa lari-lari ya, berhamburan kemudian mereka tuh turun. Di balik lembah yang lain, gunung yang lain, Khalid bin Walid dengan pasukannya mengintip para sahabat yang turun dari dari gunung tersebut sehingga mereka dikepung dari dua dua arah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tatkala para sahabat cuma sekali tidak mentaati Rasul, maka hasilnya sangat sangat buruk. Banyak yang terbunuh di antara para sahabat. Di antaranya adalah paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib. Cuma sekali saja para sahabat tidak mentaati perintah roh Rasul. Kemudian itu tiga sebab tadi kenapa Nabi tidak bisa menaiki batu. Satu, bisa karena tinggi batunya. Dua, bajunya berat. Tiga, bisa karena beliau ter terluka sehingga susah untuk naik batu tadi. Kemudian e, maksud dari perkataan Zubair kemudian Tolhah duduk di bawahnya maksudnya adalah beliau Nabi meminta Tolhah untuk duduk di bawahnya sebagai injakan atau tangga. Ya. Sehingga beliau berhasil menaiki batu tersebut. Kemudian Hikmah apa tujuannya Nabi menaiki batu tadi? Nah, hikmahnya adalah beliau menaiki batu tersebut adalah agar kaum muslimin semuanya dapat melihat beliau ketika perang ya. Baik yang posisinya dekat dengan beliau atau yang jauh. Sehingga para sahabat tenang nabinya masih hidup. Sehingga mereka merasa tenang dan yakin karena beliau masih hidup dan mereka bergembira karena hal tersebut. Karena setelah terjadinya perang Uhud, itu ada isu Nabi terbunuh. Nabi ter terbunuh, padahal tidak. Dan mereka bisa berkumpul di sekitar beliau sehingga semua ke kekuatan terkumpul dan menjadi kuat dengan bergabungnya para sahabat di dekat na Nabi. Nah, kemudian eh, pelajaran yang berikutnya yang terakhir Ketika Nabi berhasil menaiki batu tersebut sampai berada di atas batu tadi, nah Kemudian di sini Zubair bin Awam mengatakan hatta tawa 'alas sohroh Istawa ya. Hatta tawa 'alas sohroh Sehingga Nabi naik atau tinggi di atas batu tadi. Maksudnya beliau berdiri di atasnya inilah makna istiwa dalam bahasa Arab yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa Allah yang maha pengasih tinggi di atas arasy. Kalau istawa yang e, Nabi lakukan adalah beliau tinggi di atas batu tadi. Nah, kalau Allah bagaimana istawanya? Perhatikan. Maka artinya secara bahasa adalah tegak atau tinggi di tempat yang tinggi, batu tadi, dengan cara yang sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan. Jadi istawanya Allah, tingginya Allah sesuai dengan kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Bukan makna yang lain memaknai ayat ini dengan cara seperti ini adalah kesepakatan para ulama salaf semoga Allah merahmati mereka. Jadi memang tinggi ya. Tinggi berada di atas kalau kan nabi kan istawa berarti nabi tinggi di atas batu tadi. Nah, bagaimana istawanya Allah? maknanya adalah tinggi, tidak sama dengan makhluk, tingginya sesuai dengan kesempurnaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Rasul di akhir hadis ini mengatakan Tolhah berhak masuk surga. Maksudnya adalah Tolhah berhak masuk surga. Tolhah dan Az-Zubair perawi kisah ini adalah dua orang di antara sepuluh sahabat yang mendapatkan kabar gembira akan masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan di hadis yang pertama tentang baju perang Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah di sini juga menunjukkan dari sisi akidah yang mana kita diperintahkan tatkala ingin mengerjakan sesuatu membuat sebab atau usaha. Tetapi kita tidak boleh bertawakal dengan sebab tadi. Ya, tidak boleh bertawakal dengan sebab tapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertawakal dengan sebab kadang membuat kita kecewa. Kenapa? Karena terkadang sebab pun bisa gagal. Inilah kita diperintahkan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sudah sampai waktu isyraq. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun maaf, mohon maaf. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Tsumma assalamu warahmatullahi wabarakatuh.